Fikhul asma'il husna Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama nama Allah Ar-Rabb ini atau Rabbana misalnya Rabb kami wahai Rabb Penjelasan nama-nama Allah yang mulia.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 Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan sekian banyak nikmat kepada kita yang tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk bertemu di majelis yang agung untuk membahas ilmu yang paling agung dalam agamanya yaitu ilmu ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman terhadap nama dan sifat-sifatnya yang maha indah, maha agung, maha mulia, maha sempurna. Alhamdulillah. <clears throat> Ikhwan sekalian rahimakumullah. Setelah pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita kaji tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang merupakan madar ya, tempat kembali makna, kandungan makna dari semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Sudah kita bahas nama Allah yang maha agung yaitu lafaz Allah, lafzul jalalah Allah, juga ar ya. Nama Allah ar sudah kita bahas. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman sudah kita ketahui adalah salah satu di antara tiga dari nama Allah yang saya sebutkan pada pertemuan awal kita. Keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Eh, tiga nama Allah, Allah, Ar-Rab dan Ar-Rahman adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan yang mencakup semua atau keseluruhan dari kandungan makna Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang yang maha indah. Oleh karena itu, tiga nama ini yang uh, saya jadikan pembahasan awal untuk kita pahami kandungannya yang sangat agung, untuk kita pahami Eh, sifat-sifat uh, serta pengaruh ubudiyah yang ditimbulkan dalam hati seorang hamba dengan mengimani, memahami masalah eh, nama-nama uh, tersebut dengan dengan baik dan benar. Ya sekarang kita akan bahas tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman dalam ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan uh, <coughs> uh, dalam banyak ayat ya di antaranya ayat-ayat yang kita kenal seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, surat Toha ayat kelima. Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah beristiwa di atas arsnya tinggi berada di atas arsnya dan ars Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar dan Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsyir Rahman." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya dan Dia adalah Ar-Rahman. Juga firman-Nya, "Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman." Dialah Rabb yang menguasai langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara, di antara keduanya di antara keduanya dan dia adalah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman 'allama Al-Qur'an ya. Ar-Rahman dialah yang mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia dan banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan yang menyebutkan nama nama yang agung ini. Kemudian nama Allah Ar-Rahman kita ketahui bersama senantiasa dalam beberapa ayat Al-Quran digandengkan dengan namanya yang lain yang memiliki arti yang mirip dengan nama Ar-Rahman yaitu namanya Ar-Rahim. Ar-Rahim seperti dalam <clears throat> uh, basmalah Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah ar rahmanirrahim Rahim ini juga nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Indah yang memiliki arti mengasihi makhluknya, menyayangi makhluknya. Jadi kedua kedua nama ini secara arti memiliki pengertian yang mirip, kandungan yang mirip, cuma kalau Ar-Rahman itu berhubungan dengan sifat rahmat yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan pada sifat rahmat berhubungan dengan sifat rahmat yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau rahim, maka Allah merahmati siapa yang dikehendaki dari makhluknya. Siapa dikehendaki dari makhluknya. Jadi kalau Ar-Rahman berhubungan dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala bahwa rahmat itu adalah sifat yang terus-menerus ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lepas dari sifatnya, dari zatnya yang maha agung, maha sempurna, maha mulia. Sedangkan Ar-Rahim itu berhubungan dengan rahmat yang Allah limpahkan kepada siapa yang dikehendaki dari makhluknya. Olehnya itu di antara ulama ada yang menyebutkan pendapat bahwa kalau rahmat bedanya antara Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu ada yang mengatakan kalau Ar-Rahman itu rahmat yang mencakup semua makhluknya, baik orang kafir maupun orang muslim. Adapun Ar-Rahim, rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ada lagi yang membedakan bahwasanya <clears throat> eh, rahmat itu eh, rahman itu rahmat yang berhubungan dengan yang Allah limpahkan di dunia. Adapun rahim nanti rahmat yang Allah limpahkan di akhirat dan ini banyak perbedaan yang lain. Tetapi pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran insya Allah perbedaan antara keduanya adalah seperti yang saya terangkan di awal tadi. Jadi Rahman itu karena dia secara bahasa dibentuk dengan wazan fa'lan ar-Rahman, maka ini menunjukkan pengertian sifat rahmat yang ada pada zatnya. Sifat rahmat sempurna yang terus-menerus ada pada zatnya Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Oleh karena itulah kita perhatikan sifat roh ini atau nama ar apa ini Ar-Rahim ini Allah selalu gandengkan dengan hamba-hamba yang dicintainya dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dalam surat Al-Ahzab ayat 43 Allah berfirman, wa bil mu'minina rahima dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Jadi Allah tidak mengatakan wa bil mu'minina rahmah. Ya. <coughs> Rahman terhadap orang-orang yang beriman tapi dengan dengan namanya Ar-Rahim. Juga dalam ayat yang lain surat At-Taubah ayat 117, "Innahu bihim raufur rahim." Sesungguhnya Allah terhadap mereka orang-orang yang beriman adalah sangat penyantun dan dan sayang. <clears throat> Jadi inilah uh, nama Allah Subhanahu wa taala <clears throat> perbedaannya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan tentu saja karena Ar-Rahman ini adalah nama yang khusus yang meliputi semua kandungan makna daripada Asmaul Husna maka ini termasuk nama yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Oleh karena itu tidak boleh seorang ada yang dinamakan dengan misalnya Rahman harus Abdurrahman. Harus diganti namanya menjadi hamba Allah Ar-Rahman. Adapun nama Rahim, Allah sendiri yang mensifati nabinya Shallallahu alaihi wasallam memiliki sifat ini. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Shallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman maka tentu saja ini bisa nama ini di, diberikan kepada makhluk dengan kriteria seperti yang saya pernah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu syarat-syarat memberikan nama <clears throat> yang diperbolehkan ya bagi makhluk yaitu dengan cara tidak apa ini ada sebagian pendapat yang mengatakan tidak boleh menggunakan alif dan lam ya alif lam tidak boleh menggunakannya itu pendapatnya Syekh Utsaimin ada juga yang memutlakannya boleh yang jelas jangan sampai waktu kita menamakannya itu kita memandang segi maknanya dalam artian kita menganggap makna tersebut <clears throat> eh, terwujud pada makhluk tersebut secara sempurna karena yang berhak memiliki nama yang agung tersebut adalah cuma cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini ada beberapa kriteria yang saya pernah jelaskan, cuma saya ingin jelaskan perbedaan antara, <clears throat> antara kedua kedua nama ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian <clears throat> kaum muslimin rahimakumullah tentu saja <clears throat> dengan rahmatnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas dan maha agung ini orang-orang yang beriman yang mendapatkan bagian yang paling sempurna dalam kehidupan di dunia apalagi di akhirat nanti bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala apa ini eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim pernah bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahid bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki seratus rahmat. Yang Allah turunkan di dunia cuma satu rahmat. Yang dengan rahmat ini manusia, jin dan semua hewan berbaginya membagi-bagi satu rahmat tersebut. Fabiha yata'atafun, fabiha yatarahamun, wabiha ta'atiful wahsyu ala waladiha. Dengan satu rahmat inilah mereka saling menyayangi, saling mencintai, sampai binatang buas juga menyayangi anak-anaknya, induk binatang buas menyayangi anak-anaknya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah dan Allah menangguhkan 99 rahmat lainnya yang dengan ini Allah merahmati hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang dikasihinya pada hari kiamat. Subhanallah, rahmatnya yang maha luas, yang kita rasakan pengaruhnya dengan besar di dunia itu baru satu bagian. Bagaimana nanti bagian yang didapatkan dengan sempurna oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat. Nah oleh karena itulah, bersyukurlah seseorang yang dipilih dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi taufik untuk untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu dia berpeluang untuk mendapatkan semua kebaikan-kebaikan di dunia ini terlebih-lebih lebih besar lagi bagian yang sempurna di akhirat nanti. Rahmat Allah Subhanahu wa taala asar atau pengaruhnya bisa kita lihat dalam kehidupan kita segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berupa kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan hidup bagi manusia, itu adalah termasuk pengaruh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana segala sesuatu, bencana atau musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala hindarkan dari kita, itu juga adalah termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menimpakan kepada semua hambanya azab darinya. Karena dia yang memiliki alam semesta ini dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Dalam sebuah asar yang terkenal dari beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa ini eh, Zaid ibnu Sabit Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya yang kemudian disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asar ini berbunyi Inna Allah Azza wa Jalla lau azaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la azabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab penduduk langit dan bumi semuanya, maka Allah Maha mampu untuk melakukannya dalam keadaan dia tidak dikatakan berbuat zalim sama sekali. Karena dialah yang memiliki alam semesta ini. Seandainya dia mengazab seluruh yang ada di alam semesta ini, maka dia, maka dia maha mampu dan dia tidak dikatakan berbuat zalim. Walau rahimahum dan sebaliknya seandainya dia merahmati mereka semuanya, karena rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Maka sungguh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagi mereka dari dari amal-amal perbuatan yang mereka yang mereka lakukan. Maka inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan kemaslahatan yang ada di alam semesta ini. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih agung dan lebih mulia daripada semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan dalam syariatnya. Dalam hukum agamanya, Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan perintah dan larangannya. Yang ini hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang beriman yang memiliki basirah mata hati. Hanya orang-orang yang mengetahui agungnya syariat Allah Subhanahu wa taala yang yang merasakan hal ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati agamanya mensifati syariatnya, mensifati Al-Quran, petunjuknya dalam ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa-bahasa yang indah. Sebagai nur, cahaya, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati manusia. Hudan wa bushra, petunjuk dan bushra kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini rahmat karena syariat diturunkan untuk kemaslahatan dan kebaikan hidup manusia. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang mendatangkan kebaikan hidup bagimu, yang memberikan kebaik kebaikan hidup bagimu. Ini rahmat yang Allah jadikan pada syariatnya. Maka syariat Allah subhanahu wa ta'ala bertujuan untuk memberikan kasih sayang untuk memberikan rahmat dan kebahagiaan hidup manusia. Sebagaimana larangan Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan untuk men, men, apa ini menjaga manusia dari segala sesuatu yang merusak atau membahayakan bagi kehidupan mereka dari segala sesuatu yang bertentangan dengan sifat rahmatnya. Maka ini adalah satu hal yang sangat agung yang mestinya difahami yang dengan ini kita akan menjadikan kita semakin semangat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka di sini kita perhatikan ayo oleh fillah. <clears throat> Kaum muslimin para pendengar <clears throat> Radio Raja rahimakumullah. Perhatikan, tidak ada satupun dalam ayat Al-Quran keterangan yang menunjukkan agama Islam ini diturunkan untuk menyulitkan manusia. Tidak ada sama sekali. Yang namanya masyakoh, kesulitan atau keberatan, Allah tiadakan dari agamanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan dia tidak menghendaki kesulitan bagimu. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menghendaki bagi kalian dalam agama ini ada perasaan berat atau susah. Allah tiadakan karena syariat ini dibangun di atas rahmat dan kebaikannya. Tapi tentu saja ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Oleh orang-orang yang hatinya masih sesuai dengan terima syariat ini. Adapun orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan penyakit, maka tentu dia tidak akan bisa merasakan rahmat itu sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan baginya sebagaimana keadaannya orang-orang munafik yang menjalankan syariat di antara syariat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yaitu salat <clears throat> mereka anggap sebagai siksaan wa idza qamu ila salati qamu kusala ketika mereka berdiri melaksanakan salat mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan dalam keadaan berat sebaliknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensifati salat yang benar-benar beliau adalah orang yang merasakan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini dalam sabda beliau wa ju'ilat qurratu aini fi shalah dijadikan kesenangan bagi hatiku kesejukan bagi jiwaku ketika aku ketika aku melaksanakan sholat inilah bukti dari bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala <clears throat> hanya bisa <clears throat> dirasakan oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya maka jika seseorang hamba ingin merasakan pengaruh yang lebih jelas dari rahmat Allah pada agamanya, maka hendaknya dia perbaiki diri. Dia banyak berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang rusak dari keimanannya. Dia lebih banyak berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan hal ini dalam banyak ayat Al-Qur'an. Seperti dalam surat Al-An'am misalnya, ayat 155 Allah berfirman, وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون Kitab Al-Quran ini kami turunkan yang mana kitab ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu maka ikutilah petunjuk dari Al-Quran wattaqu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Perhatikan, ayat ini menunjukkan rahmat yang akan dirasakan oleh manusia, semakin besar bagian yang didapatkannya dari rahmat tersebut kalau dia semakin mengisi hidupnya dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain, surat Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." tentunya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Surat An-Nur ayat 56 juga. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kalian mendapatkan rahmatnya dan ayat yang semakna dengan ini banyak sekali menunjukkan kepada kita bahwa memang hanya orang-orang yang mengisi dengan kebaikan dia akan merasakan rahmat tersebut. Barulah dia akan merasakan agama ini sebagai sumber rahmat bagi dirinya. Nah oleh karena itu, barang siapa yang ingin mengisi atau merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, maka banyaklah berusaha untuk mengambil bagian dari rahmat tersebut. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam agamanya ini man amila salihan min ذكر aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman. Apa balasannya? Sungguh-sungguh kami akan berikan padanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, yang bahagia di dunia ini. Kemudian di akhirat nanti kami akan berikan bagi mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Sebaliknya orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah dari sumber rahmat yang ada pada agamanya, Allah sifatkan dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari kataanku, maka sesungguhnya <clears throat> dia akan merasakan kehidupan yang berat yang sempit di dunia ini dan di hari kiamat nanti kami akan himpun mereka, bukan mereka dalam keadaan buta, menderita di dunia dan di akhirat. Ini karena mereka menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini subhanallah sumber kebahagiaan yang harusnya disyukuri oleh setiap orang yang beriman. Allah menjadikan hidup mereka lebih berarti. Allah menjadikan hidup mereka lebih bermanfaat karena mereka dekat dengan sumber rahmat. Tentu saja pengertian di sini. Uh, apa ini ikhwan dan akhwat sekalian kaum muslimin para pendengar radio Raja rahimakumullah. Pengertian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam agamanya di sini bukan berarti kehidupan yang kita jalani itu dengan mengikuti agama lantas berubah seperti yang kita inginkan. Seperti yang kita maukan. Ini jelas tidak sesuai dengan hikmah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin kalau misalnya manusia itu diberikan kehidupan yang satu macam saja dikatakan ini kebaikan bagi mereka belum tentu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia yang kemudian kalau mereka berpegang dengan agamanya berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang saya katakan tadi yang dijelaskan tadi itu sebagai sumber rahmat bagi dirinya tidak berarti dia akan mungkin eh, eh, apa ini tidak berarti dengan itu dia akan diluputkan dari ketentuan-ketentuan atau musibah-musibah yang mesti menimpa semua manusia. Tidak. Yang kemudian juga jangan disalahpahami, musibah yang menimpa manusia itu bukan berarti menunjukkan mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak. Justru musibah yang menimpa manusia itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala jika manusia itu menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Buktinya apa? Buktinya para nabi adalah orang yang paling besar cobaannya. Bahkan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma'udhiya ahadun fillahi ma'udhi bihi." Tidak ada seorang pun yang disakiti di jalan Allah yang melebihi yang aku rasakan. Dalam hadis sahih yang terkenal lainnya riwayat Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsalu fal-amsal." Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian orang-orang yang setelah mereka keimanannya dan orang-orang setelah mereka. Jadi tidak bertentangan. Kalau ada yang bertanya loh, bagaimana dikatakan agama itu menjadikan seseorang itu hidupnya penuh dengan rahmat ternyata dia juga mendapatkan musibah dalam kehidupannya. Jawabannya musibah itu justru merupakan salah satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia karena hikmah yang ada di balik manusia itu adalah hikmah-hikmah yang agung untuk menyempurnakan keimanan seorang manusia dengan yang pertama, hikmah daripada musibah tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa-dosa seorang dari seorang hamba yang mungkin tidak sempat hamba itu meminta ampun kepada Allah sehingga masih ada tersisa dosa dalam dirinya yang menghalangi kesempurnaan imannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Ma'min musibatin timbul muslima illa kafar kafarallahu biha anhu." hatta syaukatin yusyakum. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosanya sampai duri yang menusuknya. Sampai duri yang menusuknya dalam hadis sahih yang lainnya, "Wa ma yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'alal ardi ma 'alaihi min khati'ah." Senantiasa musibah itu Allah timpakan kepada seorang hambanya sampai dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tidak punya dosa sama sekali. Jadi musibah untuk membersihkan hamba justru ini menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah musibah dari yang lainnya, eh, musibah hikmah musibah yang lainnya adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri seorang hamba. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hikmah salah satu di antara hikmah yang agung yang terbesar dari musibah adalah dengan itu Allah ingin menyempurnakan ubudiyah seorang hamba supaya dia tidak hanya semangat beribadah kepada Allah dalam keadaan senang saja, dalam keadaan yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Maka dengan adanya musibah, luruskan penghambaan dirinya agar benar-benar murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari pengaruh hawa nafsu dan masih banyak hikmah-hikmah lain. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah. Jadi dengan berpegang dengan Islam, seseorang akan menyikapi dengan benar musibah tersebut. Ketika dia berpegang dengan Islam, hatinya dipenuhi dengan keimanan. Ada musibah yang terjadi, justru dengan dia beriman dengan benar, bersabar menghadapinya, apalagi dia ridho terhadap ketentuan Allah, maka musibah yang tadinya menyakitkan orang-orang yang tidak beriman, pada haknya orang yang beriman ini menjadi nikmat menjadi penambah kebaikan dan kemuliaan bagi dirinya. Makanya inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma illa biiznillah wa may billahi yahdi qalbah." Tidaklah satu musibah itu menimpa kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah menghadapi musibah tersebut, maka Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Maka subhanallah, dengan dia apa ini merasakan <clears throat> musibah kemudian dia bersabar, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tidak bersabar menghadapi musibah, maka dia adalah apa ini mendapatkan keburukan di atas keburukan. Sudah menderita di dunia, di akhirat lebih-lebih lagi. Karena ketidakterimaan dia, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, maka orang seperti inilah yang khasirat dunia wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin rugi di dan di akhirat dan itu adalah kerugian yang kerugian yang nyata <clears throat> maka <clears throat> ayyuhal ikhwatu fillah kaum muslimin para pendengar terujak rahimakumullah <clears throat> ini menunjukkan kepada kita bahwasanya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala ingin limpahkan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan mereka beriman kepadanya dengan mereka berusaha untuk mengikuti petunjuknya adalah rahmat yang agung. Adalah rahmat yang sangat mulia. Yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang beriman sangat besar melebihi semua kasih sayang yang dilimpahkan oleh manusia kepada yang lainnya. Bayangkan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Lallahu arhamu bi abdihi bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang terhadap hambanya terhadap hamba-hambanya yang beriman dibandingkan dengan sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Siapakah di dunia ini yang lebih sayang? Yang melebihi sayangnya <clears throat> seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan binatang pun induk terhadap anak-anaknya sangat sayang. Tapi sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya yang iman. Tidak bisa ada satu rahmat pun yang bisa mengalahkannya di dunia ini. Bahkan dengan sifat rahmat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mendahului kemurkaannya dalam hadis yang saya kita tahu bersama. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah bagi kitabatan وهو عنده فوق الأرش إن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية أغلب غضبي Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis dalam satu kitab yang ada di sini di atas arsh sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku dalam riwayat lain mengalahkan kemurkaanku jadi ini rahmat yang agung dan ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang lebih utama satu diantara yang lainnya contohnya sifat rahmat yang lebih utama daripada sifat kemurkaannya. Yang sekali lagi ini hanya akan diterima dengan sempurna, mendapatkan bagian yang sempurna di dunia ini, apalagi di akhirat nanti, oleh orang-orang yang beriman, yang semakin besar keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya, semakin besar ketaatannya, maka bagian yang akan didapatkannya dari rahmat tersebut juga semakin semakin besar dan semakin sempurna. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan hidup, rahmat dalam hidupnya, maka usahakanlah untuk mengambil bagian besar dari sumber rahmat yang ada pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Usahakanlah untuk semakin dekat dari zat yang maha memiliki rahmat yang luas yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak beribadah kepadanya, banyak bertobat dari segala perbuatan dosa dan kekurangan kita dan banyak kembali kepadanya. Dengan mendekatkan diri, beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Kemudian <clears throat> saya akhiri kajian ini dengan menyebutkan tambahan lagi bahwasanya para ulama menjelaskan <clears throat> rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dua. <clears throat> rahmat Allah Subhanahu wa taala terbagi dua, ada rahmat yang bersifat umum yang mencakup semua makhluknya, yang mukmin maupun yang kafir, orang yang baik maupun yang buruk akhlaknya. Ini seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Ghafir ayat ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, <clears throat> surat al surat al-mu'min ya Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma <clears throat> wahai Rabb kami sungguh <clears throat> engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmumu. Jadi ini mencakup semua makhluknya. Nah, segala sesuatu yang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepadanya. Jadi semua makhluknya itu akan mendapatkan bagian dari rahmat yang umum ini. Yang mana tentu saja rahmat yang umum ini adalah rahmat yang bersifat dalam hal-hal keduniaan. Duniawi. Ya seperti apa ini memberikan Eh, kesehatan secara umum pada semua manusia, makan dan minuman, tempat tinggal, atau hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan hidupnya secara duniawi. Ini rahmat yang mencakup semua, semua makhluknya tanpa kecuali. Ada rahmat yang khusus. Yang kedua adalah rahmat yang khusus yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba hambanya yang beriman. Yaitu rahmat ini adalah rahmat dalam hal keimanan, dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan dalam agama, hal-hal yang berhubungan dengan uh, <clears throat> kemauan oleh eh, apa ini seorang hamba untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya. Jadi taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan, kemudahan-kemudahan dalam mengapa ini dalam menjalankan Allah dan semakin meningkatkan keimanan seorang hamba dan kedekatannya kepada Allah, kemudian keteguhannya di atas iman sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti yang terakhir adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman untuk menempatkan mereka dalam surganya dan menyelamatkan mereka dari dari azabnya. Maka ini adalah rahmat yang tentu saja kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya secara sempurna kepada kita semua dan dialah yang Arhamur Rahimin ya, Maha Penyayang. Maha Penyayang dan <clears throat> tidak ada apa ini kasih sayangnya tidak ada yang bisa melebihinya dari semua makhluknya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan kepada kita kasih sayang dan rahmatnya yang dilimpahkannya kepada wali-wali kasih-kasihnya dari orang-orang yang beriman dari para nabi, para rasul, para siddiq, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk semakin memahami agamanya dengan baik dan paling utama untuk memahami nama dan sifat-sifatnya dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mengambil manfaat yang sempurna dari ilmu yang sangat agung ini. Maka demikianlah kajian untuk pagi hari ini. Minta maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallah khair untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Dan selanjutnya khotbah Islam Azanillah iyakum dimanapun Anda berada Kita memasuki sesi tanya jawab Kami undang Anda untuk berinteraksi secara langsung bersama beliau Hafirullah di pagi hari ini Anda bisa hubungi kami di 021 atau melalui pesan singkat di 0819896543 dan kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema dan pembahasan kita di pagi hari ini. Kita angkat saja dari penelpon pertama Bapak Syafi'i di Depok. Kami persilakan Pak. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak. Maaf sebelumnya mungkin agak naik dari tema. Iya, uh, tentang apa Pak? Iya silakan Pak, tentang apa Pak? Uh, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya dengan orang kafir yang belum balik terus dia meninggal? Apakah dia masuk neraka atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustad. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ustadz uh, pertanyaan dari Pak Syafi'i tadi tentang Eh, anak-anak dari orang kafir yang belum balik yang kemudian meninggal uh, bagaimana keadaan di akhirat nanti masuk surga atau kan neraka ya Ustaz? Iya iya iya. Iya uh, terima kasih tadi dari Bapak pertanyaannya sangat bagus sekali. Uh, <coughs> permasalahan anak-anak orang kafir yang belum balik ini adalah permasalahan yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama Pertama, setelah mereka sepakat ya, <clears throat> para ulama sepakat <clears throat> bahwa orang-orang yang beriman, anak mereka itu yang meninggal sebelum balik masuk ke dalam sorga karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman dan uh, keturunan mereka <clears throat> mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami kumpulkan bers mereka bersama keturunannya. <clears throat> Jadi kalau orang anak yang beriman itu disepakati. Adapun anak-anak orang kafir itu diperselisihkan tentang keadaan mereka. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka itu mengikuti orang tuanya, ada juga yang mengatakan bahwa mereka nanti itu uh, kedudukannya di akhirat diberi pilihan ya, diberi pilihan <clears throat> di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad tentang kisahnya orang-orang yang ketika sampai dakwah kepada mereka, mereka itu uh, ada yang sudah pikun, ada yang tuli sehingga tidak dia sampai kepadanya dakwah, atau orang-orang yang hidup di masa peralihan eh, dua rasul gitu ya, sehingga tidak sampai dakwah kepadanya. Seperti ini nanti mereka ini akan diberi pilihan diperintahkan di hadapan Allah untuk masuk ke dalam api barang siapa yang masuk maka dia amat barang siapa yang menolak maka dia <clears throat> tidak selamat dan itu adalah sesuai dengan keadilan dan hikmahnya Allah. Ada yang mengatakan anak orang kafir juga seperti ini kedudukannya. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini yang dipilih oleh banyak ulama para apa ini peneliti yang terkenal dengan ketelitian dalam menyampaikan pendapat <clears throat> seperti ini juga yang dikuatkan oleh Nawawi Ibnu Hajar kemudian pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim dan yang ulama yang lainnya adalah Eh, bahwa anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum balik mereka itu juga masuk ke dalam sorga, ke dalam sorga. Dan ini ditunjukkan dalam banyak dalil. Juga dikuatkan pendapat ini oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah taala. Ini ditunjukkan dalam banyak dalil di antaranya dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bazzar disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sa'altu Rabbi allahina alla yu'azibahum aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Allahin. Yani anak-anak kecil yang suka bermain-main, artinya anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik. Aku minta kepada Allah agar tidak mengazab mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, e, apa ini? Fa'afanihim. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan memberikan mereka itu kepadaku. Artinya menjadikan mereka masuk ke dalam surga tanpa tanpa diazab. Ini diantara dalil yang sahih dan lebih jelas lagi hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj apa ini Isra Mi'raj <clears throat> ke langit dia melihat uh, dalam sebuah hadis yang panjang ini di situ dia Rasulullah SAW mengatakan dia melihat eh, laki-laki uh, yang di taman yang di sekelilingnya banyak anak-anak kecil dijelaskan oleh malaikat setelah itu wa ammar rojul ar-rajul ladzi ra'aitahu fil bustan fahuwa Ibrahim alaihi salatu wa kullu mauludin mata ayuladu alal fitrah. Adapun laki-laki yang kamu lihat di taman itu, maka itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang anak-anak di sekitarnya itu adalah semua anak yang dilahirkan di atas fitrah artinya yang meninggal dunia sebelum sebelum dewasa. Jadi ini adalah pendapat yang lebih kuat, tentu saja pendapat yang lain juga ada dalilnya tapi dalilnya itu ada yang lemah atau kalaupun ada maka itu tidak tidak sorry, tidak tegas Adapun dalil yang lebih tegas dan lebih jelas, lebih banyak dalam masalah ini adalah pendapat yang saya sebutkan tadi bahwa anak-anak mereka itu masuk dalam surga dengan keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, terima kasih untuk eh, jawaban Ustadz. Selanjutnya kita akan angkat pertanyaan yang kedua dari penelpon kita ada Pak Doni di Serpong. Silakan Pak Doni. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Uh, eh. eh, mohon diperkeras suaranya Pak Doni. Ya. Haji Ustaz uh, kan kalau misalkan mikot itu kan yang di pesawat itu harus di atas pesawat. Uh, bagaimana kalau pembimbing KBH-nya itu uh, memfatwakan di Jeddah gitu? Uh, apakah uh, saya sendiri atau yang, yang lain boleh menyelisih fatwa tersebut uh, ajakan pembimbing itu lalu bagaimana dengan haji yang mabrur itu uh, katanya tidak ada rofas dan susut artinya kan kalau mabrur itu tidak ada rofasnya atau maksiat gitu ya seandainya melakukan itu kan berarti kan menyisi sunnah berarti berbuat uh, dosa berarti untuk uh, haji kalau mengikuti itu yang uh, eh, mikot itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, eh, Pertanyaan uh, tidak sesuai tema uh, tentang permasalahan mikot di Uh, mungkin ada penjelasan nggak masalah silakan. Ya, uh, tentang masalah mengambil mikot di Jeddah. Itu pendapat para ulama yang diperhitungkan saat ini tidak ada seorang pun yang membolehkannya karena jeda bukan termasuk mikot dan tidak pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ketika menjelaskan tentang mikot mikot eh, ini tempat memulainya apa ini niat ihram <clears throat> juga tidak sejajar dengan mikot mikot yang ada. Jadi biar pembimbingnya 10 orang mengatakan demikian, kita harus menyelisih karena kita wajib mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. SAW. Khudu mana sih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ambillah dari aku manasik manasik kalian dan tidak ada ketaatan dalam masalah ini. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ada ah, cuma dalam kebaikan saja. Jadi kita tidak mengikuti perkataan mereka <clears throat> dan dengan kita tidak mengikuti ketaatan mereka justru ini yang harus kita lakukan. Adapun yang dilarang tentu ah perbuatan maksiat maka yang kita tahu namanya maksiat itu adalah ah ah, ah sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kalaupun sampai terjadi perdebatan yang dilarang dalam agama juga bukan sekedar diskusi. Kalau kita diskusi, kita sampaikan bahwa kita punya pendapat begini, itu tidak dilarang dalam waktu melaksanakan ibadah haji. Bukan ini yang dilarang asal diskusinya tidak sampai bertengkar, cuma sekedar menyampaikan dengan cara lemah lembut bahwa ini adalah pendapat yang benar. Kalau tidak diterima ya sudah. Jadi kalau kita tahu maka laksanakan yang benar. Kita laksanakan yang benar <coughs> eh, <coughs> dan kita berusaha untuk menasihati orang yang kita kenal agar dia melaksanakan hal ini dengan benar, maka yang benar mikot dari e, mereka-mereka uh, yang sekarang melaksanakan ibadah haji, kalau dia, ya dia kalau dia dari Indonesia itu apa ini langsung ke Mekah, langsung ke Mekah, maka karena yang dilewatinya adalah mikot di ya alam-lam yang nanti akan sejajar dengan dia ketika dia atas pesawat, maka dia berihromnya di atas di atas pesawat. Bisa juga dia memakai pakaian duluan di bandara kalau dia khawatir atau jauh-jauh sebelumnya. Tidak mengapa karena memakai pakaian itu belum tentu masuk ihram. Karena masuk ihram itu ditandai dengan niat. Dengan kita naik kita niat, dengan kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan misalnya atau labbaik Allahumma hajjan wa umrah ya Allah aku memenuhi dengan haji dan umrah. Ini tandanya orang masuk ihram. Jadi kalau pakaian doang ini belum dikatakan masuk ihram. Sekedar berpakaian saja. Jadi bisa kita siap-siap nanti supaya nanti tidak luput ya kita mandi memang misalnya di bandara atau di rumah sebelum kita berangkat kita niatkan untuk mandi ihram bisa karena ini juga tidak wajib juga yang hukumnya sunnah. Kita pakaian misalnya di bandara tidak mengapa supaya nanti kita siap-siap agar tidak ke kelewatan. Setelah sampai dekat dan itu biasanya pesawat akan mengisyaratkannya kita berihram di atas. Kemudian kita alhamdulillah dalam ihram sesuai dengan sunnah di atas mikot. Adapun bagi yang pergi ke Madinah dulu sebelum ke Mekah, bagi kamu ke Madinah dulu sebelum ke Mekah, maka karena di sana mereka akan melewati kotnya penduduk Madinah yaitu Zulhulaifah atau yang dikenal dengan istilah orang awam yang sebenarnya kurang tepat yaitu Bir Ali, maka dia nanti mulai berihromnya di Zulhulaifah tersebut. Ini bagi yang lewat ke Madinah dulu. Tapi yang langsung ke Mekah maka harus ihromnya itu adalah di atas pesawat yaitu ketika melewati apa ini mekotnya penduduk Yaman yaitu Yalam Lamia. Ya. Demikian. Nah, terima kasih untuk jawaban Ustadz. Kita angkat yang ketiga ada penelpon eh, berikut ini dari Saudari Puji di Jakarta dan sekali lagi kami mohon pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita agar bisa menjadi fokus uh, pembahasan kita. Kami persilahkan untuk Saudari Puji. Halo. Ya Ustadz, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Ada dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan secara umum Ustaz apakah ada apa badan sensor buku Ustaz? Karena di tangan saya ini ada buku Asmaul Husna yang satu asli yang satu kopian dan beda-beda Ustadz uh, eh, di sini diterangkan uh, apa baca apa gitu sekian kali sekian kali gitu ya. Terus uh, pertanyaan kedua, eh yang pertama dulu apakah ada badan sensor buku dan apakah harus ada? Kalau ada siapa yang berwenang gitu Ustaz ya. Iya. Uh, yang kedua, di sini saya mungkin agak melompat. Di sini ada untuk ahad dikatakan kalau membaca ya ahad sekian kali Eh, di sini uh, ia akan menyaksikan malaikat di sekitarnya gitu Ustaz. Apakah benar orang biasa bisa melihat malaikat? Itu aja iya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudari Puji silakan Ustaz. Ya, eh, buku-buku yang seperti ini atau keterangan-keterangan seperti ini itu kebanyakan adalah keterangan-keterangan yang mengada-ngada yang tidak bersumber dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Membaca Asmaul Husna dengan bacaan tertentu sekian kali ini semua adalah kebohongan dan ini termasuk penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali bukan menghargai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kebanyakan orang sekarang salah menyangka. Dikiranya dengan membaca tertentu, Asmaul Husna, nama Allah ini memiliki khasiat tersendiri menyembuhkan penyakit ini, nanti ada yang lainnya kemudian membaca ini akan mendatangkan ke keutamaan seperti ini dikira ini keutamaan padahal itu justru menghinakan karena nama Allah Subhanahu wa taala terlalu agung untuk dijadikan hal yang seperti itu Makanya para ulama melarang misalnya orang yang menulis nama Allah dengan indah kemudian ditempel di dinding-dinding seperti kaligrafi. Ini penghinaan terhadap nama Allah. Nama Allah itu maha indah. Tidak digunakan untuk hiasan. Apalagi kemudian dibuat padanya keterangan-keterangan yang palsu seperti itu. Bisa melihat malaikat dan yang lainnya. Ini semua kebohongan. Manusia bisa melihat malaikat memang. Seperti Nabi SAW para sahabat pernah melihat melihat malaikat Jibril. Tapi tidak pernah ada keterangan dari mereka orang-orang yang lebih takwa kepada apa ini kepada Allah melebihi kita dari para sahabat yang membaca bacaan tertentu agar mereka bisa melihat malaikat seperti itu. Apalagi tidak ada dalilnya. Semua adalah rekayasa-rekayasa atau cerita yang bohong yang tidak bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka yang seperti ini perlu di ditinggalkan bukunya itu kalau perlu dibakar ya dibakar agar tidak banyak tersesat orang-orang yang membacanya Adapun masalah badan sensor khusus yang eh, yang menangani masalah buku-buku yang tetap seperti itu sampai saat ini saya tidak mengetahuinya karena ini membutuhkan orang-orang yang tentu saja paham masalah akidah dengan benar kemudian butuh waktu khusus untuk dia meneliti buku-buku yang terbit yang tersebar saat ini setahu saya seperti ini tidak ada lain kalau di Arab Saudi ada yang khusus menangani buku-buku yang bermasalah seperti itu dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri mereka tapi di sana ada badan khusus sehingga buku yang jelas-jelas penyimpangan akidahnya seperti ini itu akan disensor kalau di sana. Kalau di Indonesia sendiri saya tidak tidak mengetahuinya dengan persis. Yang jelas semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga keyakinan kaum muslimin dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kaum muslimin juga kepada pemerintah kita untuk lebih bisa menegakkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di tanah air kita ini dan uh, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada mereka dalam menjalankan urusan-urusan dunia dan agama. Nah. nah, terima kasih jawaban Ustaz. E, kita masih ada waktu untuk pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz ya. Kita angkat e, yang pertama pendengar kita Bapak Sahril e, di Jakarta yang bertanya. E, Pak Sahril menuliskan dalam SMS beliau ini, "Ya Ustaz, saya e, adalah orang yang paling berdosa di muka bumi ini." selama lebih dari 10 tahun tidak pernah sholat dan banyak kemaksiatan yang saya e, lakukan. Apa yang harus saya lakukan untuk hal ini mengenai sholat saya? Apakah harus mengkodok sholat e, setiap sholat yang saya tinggalkan ataukah bagaimana? Saya mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang sebagaimana yang Ustaz e, jelaskan di kajian tadi. Mohon penjelasannya jazakallah khairan. Ya. Alhamdulillah. <coughs> Alhamdulillah uh, ini diantara bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, khususnya kepada bapak sendiri. Allah memberi petunjuk untuk menyadari kesalahan tersebut. Dan Alhamdulillah, insya Allah bapak termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan berkesempatan untuk mengambil bagian yang sebesar-besarnya dari rahmat tersebut dengan merubah diri mulai saat ini dengan pertama kali tentu saja bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Ya عباد الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Kalau mereka mau bertobat dengan sungguh-sungguh, menyesali perbuatannya, dan sudah kita ketahui syaratnya tobat yang sungguh-sungguh itu adalah pertama ikhlas karena Allah, bukan karena motivasi atau tujuan yang lainnya. Kemudian adanya anadam, penyesalan yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian adanya apa ini al-azam ala adamil audah, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian al-ikhla mencabut diri, membersihkan diri dari pengaruh dosa tersebut dengan menjauhi sebab-sebab yang bisa membawa kepadanya dengan bersungguh-sungguh dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah itu tobat dilakukan pada waktunya yaitu sebelum nyawa sampai di tenggorokan dan matahari belum terbenam dari belum terbit dari tempat terbenamnya yaitu ketika menjelang hari kiamat. Alhamdulillah saat ini Bapak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan diberi hidayah untuk menyadari kesalahannya. Adapun yang dilakukan saat ini adalah pertama bertobat dengan sungguh-sungguh menyesalinya. Kemudian banyak melaksanakan amalan-amalan soleh untuk memberatkan timbangan amal kebaikan Bapak di akhirat nanti, adapun perbuatan dosa yang dilakukan seperti meninggalkan sholat tersebut, ini adalah dosa besar yang harus disesali. Tetapi kata para ulama, eh, apa ini kesalahan-kesalahan atau perbuatan meninggalkan sholat tersebut itu tidak diganti, tidak perlu diganti, karena pendapat yang kuat dalam masalah meninggalkan sholat dengan sengaja, itu tidak disyariatkan untuk diganti yang diganti itu adalah yang ditinggalkan karena adanya uzur. Sampai pun para ulama yang mengharuskan harus diganti kalau ditinggalkan dengan sengaja, mereka pun mengatakan kalau sudah terlalu banyak dan tidak bisa dihitung lagi, maka cukup dengan kita apa ini e, artinya bersungguh-sungguh dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maka yang dilakukan saat ini adalah bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah kemudian memperbanyak amalan soleh melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh dan jangan lagi sampai terulang peristiwa yang dulu menjauhi sebab-sebab yang bisa membawa kita kepada perbuatan-perbuatan maksiat, maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada bapak dan keluarga dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti keburukan-keburukan yang di masa lalu itu dengan kebaikan-kebaikan yang akan menutupi semua keburukan-keburukan tersebut yang dengan itu bapak dan semua kaum muslimin akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang nanti ujungnya adalah masuk ke dalam surganya untuk mendapatkan semua kenikmatan yang diinginkan oleh hamba-hambanya yang beriman di akhirat nanti insya Allah. Amin. Terima kasih Ustaz eh, jawaban Ustaz. Kemudian kita masih akan angkat pertanyaan dari pendengar kita melalui pesan singkat dari Pak Abdul Karim di Bandung yang bertanya, Ustaz eh, tadi menjelaskan bahwasannya musibah akan eh, bisa menjadi kafarat atau eh, penghapus dari dosa-dosa. Bagaimanakah kalau orang yang beriman tetapi berbuat kesyirikan kemudian dia mendapatkan musibah atau mendapatkan ujian hingga meninggal dunia Eh, pada saat uh, berbuat kesyirikan, apakah dosa kesyirikan tersebut juga termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian Ustaz jawab uh, pertanyaannya, silakan. Ya pertanyaan jelas kalau jawabannya dia beriman terus berbuat syirik berarti dia nggak beriman lagi. Nah. Kalau berbuat kesyirikan jelas bisa menghilangkan keimanannya apalagi kalau syirik besar. Nah. Itu yang jadi dia bukan lagi kategori orang yang beriman dalam masalah ini dengan perbuatan syirik menghilangkan keimanannya apalagi kalau itu besar. Iya. Nah. Kalaupun dia berbuat syirik kecil belum mengampuni juga berarti dia sudah nggak sempurna lagi imannya dan sangat dikhawatirkan orang yang seperti ini. Ya. Nah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, musibah yang menghapuskan dosa-dosa itu adalah uh, yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu hanya diampuni dengan dengan dosa. Coba yang saya terangkan tadi, bagaimanapun dosa-dosa kecil itu kan menghalangi kesempurnaan iman orang yang beriman yang tentu ingin sempurna, tidak ada kesalahannya. Dalam artian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci agar dia bisa mendapatkan kenikmatan surga yang maksimal, tentu dia tidak ingin dia berharap supaya semua penghalang-penghalang kesempurnaan kenikmatan yang akan Allah berikan di akhirat nanti hilang dari dirinya. Maka dengan inilah Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah untuk uh, menyempurnakan keimanannya dan dan menghilangkan semua penghalang-penghalang tersebut Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita senantiasa dari segala sesuatu yang membatalkan keimanan kita dan merusaknya. Nah. nah, terima kasih jawaban Ustaz dan kemudian kita angkat pertanyaan terakhir di pagi ini Ustaz ya dari Pak Muhammad Anis di uh, Jakarta yang bertanya uh, mengenai uh, berkaitan dengan musibah kembali Ustaz. Uh, ya. anak saya baru saja meninggal dua pekan yang lalu. Uh, yang jadi pertanyaan bagaimanakah uh, kiatnya agar kami sekeluarga bisa secepatnya menghilangkan kesedihan yang mendalam saat kita mengingat kembali anak uh, yang dua meninggal eh, dua pekan yang lalu meninggal itu. Mohon nasihatnya jazakallah khairan ya Ustaz. Ya ya. <clears throat> Pertama apa yang semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan kepada bapak dan keluarga dengan musibah yang menimpa ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesabaran, kemudian ikhlas kepada Allah dan keluarga agar musibah yang menimpa ini menjadi sumber kebaikan. Maka ketika mendapatkan musibah seperti ini, kita mengucapkan inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhad wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma al tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya Allah uh, apa ini dialah yang memberikan, yang memiliki apa yang diberikannya kepada kita dan dialah juga yang akan mengambil apa yang telah diberikannya kepada kita. <clears throat> dan segala sesuatu di sisinya ada ajalnya yang tertentu, maka hendaknya orang yang menghadapi musibah bersabar dan mengharapkan pahala dari Subhanahu wa taala. Maka pertama ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala apa yang ditetapkannya itu berdasarkan hikmah dan keadilannya yang maha sempurna. Adapun pilihan manusia itu berdasarkan hawa nafsu. Jadi kita yakin bahwa apa yang Allah pilih itu yang terbaik bagi kita. Tidak seperti apa yang kita pilih untuk diri kita sendiri. Dengan ini kita akan, hati kita akan istirahat, jiwa kita akan tenang karena yang memilih ketentuan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi kita. Kemudian, dengan anak bapak itu diambil saat ini, maka subhanallah itu merupakan sumber kebaikan. Dia meninggal dunia dalam keadaan belum berdosa, yang kemudian dengan itu insya Allah dia akan termasuk penghuni sorga yang mungkin bisa punya peluang untuk memberi kebaikan di dunia bagi bapak dengan ridho dan menerima takdir ini untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ini menjadi sebab untuk bapak mendapatkan bapak dan keluarga dan ibu mendapatkan syafaat dari anak tersebut uh, apa ini <clears throat> dengan apa ini Allah Subhanahu wa taala Eh, dengan apa ini anak tersebut nanti misalnya di akhirat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kepada orang tuanya. Karena yang termasuk yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberi syafaat kepada orang tuanya adalah adalah anak yang meninggal sebelum balik yaitu dua atau tiga orang anak. Yang jelas ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui tentang perincian-perinciannya. Adapun kita manusia cuma bisa berusaha untuk memahami hikmah yang agung ini maka keyakinilah bahwasanya minimal ya, minimal kalau kebaikannya itu cuma dengan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang terbaik pilihannya bagi kita semua, ini sudah merupakan satu pahala yang besar, sudah merupakan sikap sangka baik yang baik yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan ini Allah akan menganugerahkan kebaikan kepada kita karena dalam hadis kursi Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi Aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hamba pengharapan hamba kepadaku. Maka barang siapa yang berharap baik, bersangka baik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kan melimpahkan kebaikan adanya ya. Baik, terima kasih Ustaz dan pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita di pagi hari ini kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan dan kami eh, berikan uh, waktu untuk uh, menyimpulkan kajian kita di pagi hari ini silakan ya Ustaz. Ya, uh, kesimpulan ringkas dari kajian ini bahwasanya uh, dengan kita memahami nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita akan semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala demikian luas rahmatnya dan menjadikan agamanya ini sebagai sumber untuk mendapatkan rahmat dan kebaikan bagi manusia dalam kehidupannya. Oleh karena itu, orang yang semakin sempurna mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang semakin berpegang teguh dengan agamanya dan semakin banyak mengisi hidupnya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya demikianlah. Nah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu berpegang teguh dengan agamanya dan kita istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita. Nah, nah terima kasih untuk Ustaz Zakallah Heran dan Ikhotal Islam Azinullah Ayakum demikian akhir dari pertemuan kita bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullah Ta'ala selama 60 menit uh, kita Alhamdulillah telah menyimak materi dan sesi tanya jawab yang uh, beliau sampaikan kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ustaz Jazakallah Heran atas keluangan waktunya yang uh, beliau berikan kepada kita untuk menyampaikan materi dari Fikih Asmaul Husna. Ikuti kelanjutan dari pembahasan penjelasan dari nama-nama Allah yang agung dan mulia di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.